Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. <laughs> Lah kayaknya ada cerita tentang kiai karo pencoleng. Wah, ge ge ge madan apik ge ya. Berlawanan arah kiai karo pencoleng jajal teliki kayak apa yo. Satu hari kiai ini ge ya Nemoni Bencolenge dengan maksud untuk menyadarkan, untuk mengingatkan kepada si Bencoleng aja maning manding aja diterus-terus nah gue penggawaan Bencoleng gue mau. Masalahnya mau gue ya wis jadi langganan si Bencolenge. Jadi kia ini langsung mengingatkan agar dia segera sadar kayak ngapati Diki. Mampu lagi mabuk lagi judi lagi judi lagi mabuk mabuk mabuk mabuk mabuk mabuk mabuk mangan karo tepok <laughs> pok pok pok airnya dia pokok pok airnya kuda mabuk lagi Mabuk lagi ah, Mabuk lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah, anak kiai ya. Wah, sugeng ramu Pak Kiai. Apa kabarmu? How are you? Eh, pencoleng. Nek ana lagi wong pada dene Islam ngawas salam maring kue wajib hukume kue ulin jawab kutu jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, banyak gue jawab, ya, ya bes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Pak Kiai? Arab nantang mapok bareng nyong apa ke prive Pak Kiai? Eh, kok kowe mandan nadar sing njajal. Kok iki majungene maju tua, majungene kowe maju ngarep namake. Ya, Wong sing jenenge urip nang alam dunia kuwi suwe ora kur sedela, ku mampir. Aja urip ku nggo sini mabuk mabuk truk wis mabuk, madun, main, maning madat. Dolar pengganggu gawe kapan kuwe to? nang akhirat ngemben ora nana kecubung ora nana anggur orang Oranana. Kopi jahat terus mumpung nang dunia lho Pak Kiai. Manfaatkanlah lima sebelum lima. Masing pertama dan utama Pak Kiai. sedurungnya mati mabok dipit. Mabok lagi. Wis sikap sadar apa kok jawab? Sikap sadar apa kowe? sadar makan tanaman apa pak kiai kayak lagu Mansur S ya <laughs> Angkat teman karibku lebih dari saudara kenapa begitu tega teganya teganya teganya teganya tega Lap sadar apa jawab kuat marahnya apa jawab wis tua kuat marahnya Hahaha, <laughs> ya wes nyontek nih. Tapi nyong jaluk tiwarai talane Pak Kiai. Ya. Jenderal Sudirman apa talan satu Subroto Pak Kiai. Wis, konek prancing niat arep mari nih. Mulai dina esuk aku kudu langganan koran ampas. Apa? Kudu langganan koran ampas. Kudu. Wah, temenan ge Kang Yu. Dadi cita-citanya si bencolenge ge mau kepengen banget sadar. Akhirnya menuruti apa yang disarankan oleh Bapak Kiai ne. iki ya. Bendina sih ya macane koran ampas. Wah, iki ya. Dari hari ke hari langsung mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali. Lah akhirnya ke pencolenge langsung ngadep Pak Kiai cerita kayak apa prosesnya udah menuju jalan tobat. Tiri yo. Kena mau ngundang ke, aja ngetungi tasbih wae. Ditungi ya itu apike tetep sampun sanga. Ora ngundang ora semar surajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gue rata jeng, hah? Kaya gue rata jeng hah? Gue mandanding go gue, mandanding go salame. Ayo tangtung tangtung tangtung gue karep karep gue. Mami itu ngomong nyong tas tasbih apa barang. udah nyong tas tasbih ke Kang. Kene lagi pikir ke, lagi pikir Ya tapi kan ada tamu lho, leren dipit lho Pak Kiai. Ya wis, arep ngapa kowe ngene-ngene? Aku laporan ke? Laporan apa? Laporan nyong wis langganan koran ampas sesuai dengan sarane Pak Kiai. Jare main kon nyong tobat, nyong kudu rajin langganan koran ampas. Ya, terus? Ya kene sudah hasil ke? Hasilnya? karena ini Pak Kiai. Dina pertama ya. Pinginane kae lagi nyong beda omongi, nyong tuku koran ampas. Lah kowe nak kono ternyata ana artikel Pak Kiai. Anak tulisan bagaimana bahaya merokok sing jarang bisa merekna mandul, bisa merekna kanker, bisa merekna gangguan janin, bisa merekna setruk bisa merekna ini tuh dan sebagainya. Loh, Pak Yai, nyom barang maca tulisan kayak pengen gitu ngantuk kampung ya. nyom kuatir nih nyaman bos minde do. Aduh, nyom padahal uli rokok SD. Lah kayak ngapa paru-paru ini nyong sih kondisinya ya? Kayak ngapa? Apa enggak nyong kondisinya parah banget? lho terus? Lah gue mikir Pak Kiai nyok langsung ya bar maca koran gue, bar maca artikel gue hari itu juga, dina gue juga nyong langsung berhenti merokok nyong jangan bapak totas. Ora nyentuh rokok sedikit pun. Ora pengen nyong udut sih Pak Kiai, jangan ora pengen barang nyong maca artikel gue mau. Oh bagus ya bagus gue. Lah terus terus terus terus. terus. Ngesuk maning Pak Kiai ya. Dadi dina keloro nek nyong tuku koran ampas maning. Wah, wow, nang kono artikelnya ganti judul Pak Kiai. Nang kono ya ana tulisan bahaya narkoba uh gue narkotika dan obat-obatan terlarang pirang-pirang nang Pak Kiai anak sing jare bisa membunuh bisa merusak paru-paru bisa merusak hari tua bisa penjara bisa ketagihan ini itu dan sebagainya Lho terus bareng komat satu sen gue ngripe. Ya nyong terus nelangsa Pak Kiai, nyong jan sprene gue sakit banget pil-pil nang jero wetake nyong. Dadi akhirnya mikir-mikir kayak gue, akhirnya nyong tobat, nyong suara maning-maning gue ya, mengkonsumsi narkoba, seno to drugs pokoknya pak ya, dan nyong suara maning-maning gue, menyentuh barang haram gue mau. Oh, bagus gue, bagus gue. Tapi yang maning pak ya, kepriwe gue, kepriwe gue, kepriwe gue. Suke maning, tina lu, nyong tuku koran ampas maning gue ya, dan aku artikelnya ganti judul pak ya, judulnya ya aku ya pas dina ketelu wah ya minuman keras duh mau medeni pisan malah kirim medeni maning ya Pak Kiai jadi sih bisa membuat mabuk bisa membuat kita lupa daratan, nang agama ya ora nang pemerintah ya sebenarnya digaruk go jantung ya no rapik go paru-paru apa maning do akhirnya barang wis maca tulisan kue barang wis maca artil kue nyujan mulai dina kue ya mulai dina kue juga mulai hari itu juga nyung ora maning-maning menyentuh minuman keras ora maning-maning nyung mabok wow ya gue ya ayo gue pakai ya gue box semakin membuktikan bahwa dengan membaca surat kabar ampas itu bisa membuat hati kita cerah, bisa membuat hati kita menjadi terarah lagi. Loh, tapi kok DP pakai ya itu sana siji maning ya. Lalu priwe gue? Lalu gue ya, dina kepapatek ngesuke maning nyong tukuran yang sama ya tukuran ampas dan aku nana tulisan bahaya seks. Wah, ini lebih medani maning ya, bisa menyebabkan HIV AIDS bisa kenang sipilis, bisa kenang penyakit kelamin, bisa kenang alas pokoknya warna-warna taruhan ini apa? Oh kayak gue ya? Kayak gue. Wah nyong nyong, mesti kue bar maca koran ampas gue mau, langsung dina gue juga kue meninggalkan seks mesti kue, meninggalkan hubungan bebas mesti gue lah. Lah gue pak kiai, barang nyong tes maca gue koran ampas tentang bahaya seks dan hubungan bebas gue mau, mulai dina gue, mulai dina gue, nyong langsung mandek lima ton ora nung langsung mandek lima sakoran ora maning mandek nung tuku koran ampas tambah dina tambah ngeruget di sini, maca ge salah maca kae salah maca kae maning salah kasan kae buang pet orane nang ora curanmor pencurian sepeda motor is salah uh, curahan perasaan dan humor